dalam hikayah suatu saat itu ada pelacur. Pelacur ini mulai kecil sudah berbuat maksiat seperti itu. Sehingga orang kalau melihat saja sumpah wah di pelacur. Adik cantik. Kalau ibu-ibu melihat meludah gitu. Ini nanti bisa juga mengganggu anak-anak saya, bisa juga mengganggu dan menggoda suami saya. Dia dikenal di kalangan orang-orang yang maksiat, dia juga dikenal di kalangan orang-orang baik, dikenal LEI. Suatu saat pelacur itu digerakkan oleh Allah, dibagusi oleh Allah batinnya ini tanda-tanda bagus di batin kita seperti itu apa enggak ternyata anak-anak kita mugo-mugo yang di sini dan panjenengan diparingi bagus batinnya pertama bagusnya batin tuh pelajar itu mengoreksi diri aku lonjakan kan nggak tahu ngoreksi apa dhewe isoi e ngoreksi wong liya dia ngoreksi dirinya ya Allah tidak lama ternyata aku tambah tahun tambah tua kalau aku tambah tua ternyata aku ibarat dagangan semakin tidak laku masa aku harus hidup begini saja akhirnya dia mendekat kenal kepada Allah punya Allah walaupun itu ada di dada hanya sebiji sawi aku tahu sifat engkau ya Tuhanku ya Rob ya Allah kasih sayangmu meliputi segala-galanya wa rahmati wasi'at kulla syai' rahmatku meliputi segala sesuatu aku tahu engkau memiliki rahmat yang melebihi dosa yang kulakukan ya Allah pelacur itu menangis ketika merenungi dirinya ibadah merenung dirinya merenung kesalahan-kesalahan masa lampau itu ibadah batin yang bagus ibadah merenung akan dosa-dosa ketika ditunggu ibunda ayanda ibu bapak direnung ya Allah aku belum pernah membalas itu ibadah batin yang menjadikan bersih kita kan tidak tahu merenung itu sing direnung kesalahan orang lain yang direnung adalah masa depan masa depan yang harus kita tinggal karena dunia adalah impian Ya boleh seperti itu sebagai rencana, tapi panjang harus imbang batinnya. Ketika merenung di malam hari, dia menyadari tidak ada orang yang terhina, ya Allah, ya Rob, kecuali diri saya. Sekota ini orangnya toat ahli ibadah. Ketika orang ke masjid ketika adzan berkumandang bersama-sama nangis, bersama-sama ibadah di dalam masjid. Saya enak-enak maksiat dengan seorang laki-laki. Jatuh air mata setetes di kelopak mata. Kerendahan karena dia ibadah merenungi diri. Kita kan tidak pernah tahu. Makanya gak senang nangis. Karena tidak pernah merenung sing dirunungi api itu eh, aja renung kalau diri kita ini goroh di Allah merenung mungkin fitakil aswali minan nar di neraka yang paling bawah kan aku ikus di Allah merenung karena saya selalu bangga merenung karena saya selalu memamerkan ibadah kita merenung si pelacur menangis itu dilakukan berhari-hari lakukan ketika pulang bekerja merenung baru maksiat saya ya Tuhan ya Rob ya Rob saya baru melakukan maksiat darahku kotor dengan makanan haram diriku tidak bermartabat karena aku maksiat aku sadar api neraka akan membakar tubuhku ini aku yakin engkau berfirman wa rahmati wa syi'at kulla syait. panjenengan telah berfirman rahmatku meliputi segala sesuatu dosaku sebesar apapun lebih besar rahmatmu ya Allah dibuktikan dengan kerendahan dan dengan air mata suatu saat si pelacur mau bekerja lagi ternyata di situ lewat seorang ulama besar yang memiliki karomah karena ulama itu mulai kecil ngaji mondok ibadah menjaga dirinya lahir batin dari maksiat sehingga ulama itu ketika berdakwah berjalan di tengah padang pasir selalu dinaung-naungi oleh awan. Jadi dinaungi mendung seperti kanjeng Nabi waktu sebelum jadi Nabi itu. Seperti Rasulullah, mujizatnya Rasul. Ketika si pelacur melihat seorang ulama besar dinaungi oleh awan, diiyubi oleh awan sehingga mboten kepanasan, terkagum-kagumlah si pelacur itu berhenti lama melihat seorang ulama itu. Uh, orang mulia. Uh, orang suci. Andekan aku tidak maksiat kepada Tuhanku. Andekan aku tidak melacurkan diriku. Tentu Allah sayang kepadaku. Tentu Allah memperhatikan aku. Apa artinya diriku seperti setetik demi di dunia ini karena kejelekanku yang tak berkira kerendahan batin si pelacur kerendahan itulah yang disebut husnul akhwal bagus si batin kelakuannya elek tapi batinnya awal ditanduri merenung diri ngoreksi diri merasa rendah itu husnul akhwal kita seperti itu apa durung gak dirot. husnul akhwal dia melihat orang suci lewat ulama besar di dinaungi mandung hatinya merasa rendah andai aku bukan pelacur andai aku tidak maksiat kepada Allah andai aku orang baik andai andai timbul kerendahan ya Allah nasi sudah menjadi bubur akulah ahli neraka yang hidup di dunia itu air mata jatuh tumpah berderai karena kerendahan husnul akhwal si ulama besar melihat pelacur itu oh itu pelacur yang hina dina itu hatinya takut bagaimana nanti kalau pelacur mendekat aku dia membedakan siapa yang datang kalau dia datang kepadaku nanti namaku jatuh aku dianggap berjalan dengan pelacur bagaimana dengan keadaanku awas satu sisi ulama yang keramat timbul perasaan dalam hati merasa baik daripada sang pelacur merasa baik dengan orang yang ahli maksiat eh, kita gimana hadirin hadirat pernahkah merasa mulia merasa baik daripada orang lain hilang amal kita kalau merasa itu pun ciptaannya Allah itu pun butuh kasih sayang Allah lebih menyayangi kita malah membenci kita lebih menjauhi ternyata si pelacur datang kepada kiai dengan harapan aku akan minta fatwa kepada ulama itu aku akan bertobat dengan sungguh-sungguh saya minta supaya ulama itu memberikan fatwa agar aku berjalan yang lurus satu sisi ulama takut namanya hilang karena didekati pelacur ketika didatangi ulama lari daripada pelacur semakin jauh semakin jauh semakin dikejar untuk didekati ulama semakin takut kehilangan namanya akhirnya hukum Allah warohmati wasiat kullasyai menimpa si pelacur itu mendung yang menaungi ulama itu berpindah kepada sang pelacur terbelalaklah mata ulama lu mengapa ya Tuhan hati mengatakan karena kamu merasa baik daripada pelacur karena hatimu merasa mulia daripada orang ahli maksiat itu hambaku itu hambaku ternyata aku lebih sayang kepada pelacur itu setelah kau hina karena dia adalah ciptaanku hadirin bagaimana dengan keadaan kita adakah rasa benci dengan orang ahli mabuk adakah rasa lebih mulia daripada maksiat orang-orang yang ahli maksiat jangan seperti itu khusnul akhwal kita harus kasih sayang Bapak Ibu yang saya muliakan sudahlah ada kesempatan hidup ini kita tidak tahu ajal akan datang tidak mengenal waktu tidak mengenal kondisi dan situasi kalau kita posisinya baik Alhamdulillah posisinya hatinya bersih Alhamdulillah bagaimana ketika kita timbul rasa benci kepada orang belum kita bersihkan kita kedahuluan mati bagaimana kalau kita bangga dengan mujahadahnya belum tahu cara membersihkan merasa baik dengan mujahadahnya terus mati bagaimana kalau kita ahli ibadah ahli mujahadah ahli baca Al-Quran ahli sholat malam bangga seneng merasa pamer belum kita bersihkan kita mati hukumnya suul khotimah karena sing dipandang batinnya oleh Allah bersihkan bersihkan karena hidup ini harus bersih ya hadirin ya saya kira cukup demikian semoga diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk pengajian selanjutnya adalah masalah tanda-tanda matinya hati. Saya nanti dilihat tanggal berapa, supaya tidak barengan acara saya muka-muka diridani kali Allah subhanahu wa ta'ala kita berdoa kita bersihkan hati ini dengan kerendahan dengan merasa merenung diri bahwa kita mau pulang belum ada bekal ono bekal mujadah ono bekal sholat tapi lali goroi ini wajah tuan jahiyah Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepadamu Tapi goro Mana amal yang baik Ternyata si pelacur memiliki amal Kerendahan Kerendahan Rofa'ahullah Allah mengangkat derajatnya orang yang merendah Al-Fatihah Ya syafi al-qalbi salatu salam Alaika nurul khalqi al anam Wa aslahu wa ruhahu atrib fakot dalam tu bata wa rabbini Wa ya sayyidi siwaka Fa intarudda kuntu syakson halika Ya sayyidi ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Ayyuhal Gawfu Salamullah Alaika Rabbini Biiznillah Wandur ilayya sayyidi bin Musilati lil hadratil aliyah Al-Fatihah Hadirin, demikian isi dari pengajian. Butuh diriatoi, butuh ditirakati. Selamat menuju Allah. Boten murah, mahal. Artinya Rino wengi butuh rangkulan marang Allah tang Maha Suci. Rino lan waktu manfaatkan. Lek iso belajar tirak kalau anak-anak kita di gedung adik-adik kita anak-anak kita yang kecil ini tirakat ada yang setelah lebaran baca Allahumma ya wahidu ya akad ya wajidu ya jawat seterusnya seribu kali tidak cukup sekali sekali duduk sore memang kami izin ya izin saat dikasih tirakat tirakat bukan untuk apa kita miliknya Allah di genggaman Allah biar diatur Gusti Allah ini belajar jangan ada istilah sibuk ternyata anak-anak kita anak-anak kita bukan teman-teman anak-anak masih anak saya saja bukan anak-anak itu umur-umur sudah berani termasuk anak-anak yang SMP maupun SD sudah berani tirakat memang kami bimbing kapan jenengan tirakat sing napal niat lunggu belajar ngetrap nomati di jerut dodo pasrah lillah pasrah nang Allah bila ya sayyidi ya Rasulullah mudunang dodo ya sayyidi ya Rasulullah ini hadir lek niku diganjar lek lek gitu lek omong ganjaran dzarratun min kolbi, qalbi anta kulub khairun min amsalil jibal min akmalil jawara. ibadah menemukan Allah berseni hati menggunakan jiwa sa'daroh Rasulullah mengatakan khairun min amfalil jibal lebih baik segunung amal-amal kulon jenan cingkak guna no hati lunggu ibadah ibadah sak gunung isi bagusan sak daroh sholat sak rokaat guna no hati tunduk merasa rendah di jeruni dodo nol gak jaga no amal pasrah Allah lebih baik segunung ibadahnya sholatnya orang dibandingkan satu rakaat bahkan lebih baik daripada seribu rakaatnya orang sehingga kenal ilmu rohani tapi ya gitu mungkin rumongso aku kenal malah bahaya lagi orang kenal ilmu rohani orang kenal kepada Allah semakin rumongso bodoh semakin perasaan tidak bisa apa-apa itu tondo sing bener lalu lo pancen ngaji al-hikam tambah rumongso jebuk tambah rumongso apik tambah rumangsa ilmu ini dur budun jauh goroh itu tadi tadi ngaji lek ngaji, aku ngaji Abikam, saya ngaji eh uh, ya ilmu buntu perasaane ngaji ku dur dhuwur, jauh goroh itu pada Allah. Sebab kakek orang semakin tinggi ilmunya koyok pari semakin merunduk, semakin merendah, semakin bodoh, semakin tidak merasa apa-apa. Ini kesimpulan ngaji di saat ini muka diri diridani kali Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita cekap semanten wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh